Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang keutamaan kota Madinah dan adab-adab berziarah di kota ini. Kota Al-Madinah telah dihuni oleh tiga kabilah besar dari orang-orang Yahudi dan dua kabilah besar dari orang-orang Arab sebelum datangnya kaum Muhajirin sebelum datangnya Rasulullah SAW dan juga para muhajirin ke kota Madinah daerah ini sudah dihuni oleh tiga kabilah besar dari orang-orang Yahud yaitu Bani Nadir Bani Quraidah dan juga Bani Qainuqa' Adapun dua kabilah besar dari orang-orang Arab adalah Bani Aus dengan Khazraj. Dan nama daerah ini sebelum Rasulullah SAW datang ke kota ini adalah Yathrib. Ini adalah nama lama dari daerah ini sebelum datangnya Rasulullah SAW dan penyebutan nama Yathrib ada di dalam Al-Quran disebutkan satu kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya wa itqalat ta'ifatum minhum ya ahla yathrib la muqamalakum farji'u ketika segolongan dari mereka yaitu orang-orang munafik berkata Ya ahla Yathrib wahai penduduk Yathrib la muqama lakum tidak ada kesempatan bagi kalian maka hendaklah kalian kembali ucapan ini dikatakan oleh orang-orang munafik ketika perang Parit yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Mereka mengatakan, "Ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib." Maksudnya adalah wahai penduduk Madinah. Adapun setelah datangnya Rasulullah SAW ke daerah ini Maka beliau SAW mengubah Nama Yathrib Menjadi kota Al-Madinah Rasulullah SAW bersabda Di dalam hadis yang sahih Umirtu Biqaryatin ta'kulul qura Yakuluna Yathrib al Madinah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke sebuah kota ke sebuah daerah yang akan memakan daerah-daerah yang lain. Ada yang mengatakan makna memakan di sini adalah akan menguasai. Yaqulun mereka mengatakan Yathrib Kota ini adalah kota Yathrib Wahiyal Madinah Dan dia adalah Al-Madinah Ada sini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Setelah beliau SAW Hijrah ke kota ini Maka kota ini bernama Al-Madinah Dan kalimat Yathrib Berasal dari Tharroba yutharribu yang artinya adalah taubih yaitu mencela. Oleh karena itu diganti oleh oleh Rasulullah SAW dengan nama yang lebih baik yaitu Al-Madinah. Dan Allah SWT telah menyebutkan penamaan kota Al-Madinah di dalam Al-Qur'an sebanyak empat kali. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Munafiqin yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal mereka berkata yaitu orang-orang munafik berkata di antara mereka seandainya kita kembali ke kota Al-Madinah saya Orang yang lebih mulia Akan mengeluarkan yang lebih hina Dan yang mereka maksud dengan lebih mulia Adalah mereka Yaitu orang-orang munafik Dan yang lebih hina adalah Rasulullah SAW Dan juga para sahabat Ini adalah ucapan Orang-orang munafik dan di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan Penamaan kota Al-Madinah Adapun di zaman sekarang Maka kota ini terkenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah Dan makna Al-Munawwarah Artinya dalam bahasa kita adalah Yang bercahaya Dinamakan demikian karena semenjak kedatangan Rasulullah SAW Atau semenjak datangnya Islam Dan masuk ke dalam kota ini Maka kota ini yang sebelumnya gelap Dengan kegelapan syirik Kegelapan kekufuran Akhirnya menjadi bercahaya Dengan datangnya Islam Oleh karena itu dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawarah dan ini adalah nama atau gelar bagi kota ini di zaman kita. Adapun yang ada di dalam kitab kita para ulama yang terdahulu maka mereka lebih sering menggunakan nama Al-Madinah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Menamakan Al-Madinah saja atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Poin yang selanjutnya adalah tentang keutamaan-keutamaan kota Madinah. Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih telah menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan kota Al-Madinah ini. Terutama semenjak datangnya Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah. Dan saya sebutkan di sini tiga di antara keutamaan-keutamaan tersebut. Yang pertama, Allah Swt telah menjadikan kota Al-Madinah sebagai salah satu dari tanah haram. Sebagaimana sabda Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Al-Madinah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan yang dimaksud dengan mengharamkan yang ada di dalam hadis ini adalah menampakkan keharaman Yang dimaksud dengan mengharamkan Di dalam hadis ini Adalah menampakkan keharaman Karena pada hakikatnya Yang mengharamkan Dan juga menghalalkan adalah Allah SWT Adapun para nabi Seperti Rasulullah SAW Dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam maka tugas mereka adalah sebagai seorang rasul menyampaikan apa yang datang dari Allah swt. Dan yang dimaksud dengan tanah haram adalah tanah atau daerah yang sudah dibatasi oleh syariat. Batasan-batasannya sudah dibatasi sudah ditentukan oleh syariat. Di antaranya adalah apa yang tercantum di dalam hadis yang sahih bahwasanya beliau SAW mengatakan al-madinatu haramun ma baina airin ila thaur kota al-Madinah itu adalah tanah haram dari air sampai thaur dan jadi masuk dengan air adalah sebuah bukit yang ada di sebelah selatan kota Al-Madinah. Sebelah selatan adalah sebelah sana. Di sana ada sebuah bukit yang bernama Air. Yang jaraknya dari tempat kita ini kurang lebih 7 km. Posisinya dekat dengan Miqat orang-orang Madinah yaitu Bir Ali. Ini adalah bukit air Adalah batas selatan Dari tanah haram Ila Thaur Thaur adalah nama bukit Yang ada di sebelah Atau di belakang Gunung Uhud Yang ada di sebelah utara Dan jaraknya dari tempat kita ini Kurang lebih 8 kilometer Beliau SAW mengatakan Al-Madinatu haramun Ma baina airin ila thawr. Dan hadis sini adalah sahih Diriwayatkan dari Bukhari dan juga Muslim Di dalam hadis yang lain Beliau SAW mengatakan Inni haramtu Ma baina labatai al-Madinah Aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Al-Madinah. Aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Al-Madinah. Kalimat labah maksudnya adalah sebuah daerah yang berbatu. Dan sampai sekarang ini masih ada dan posisinya berada di sebelah barat dan juga timur dari kota Madinah zaman dahulu. Sebelah barat yaitu sebelah sana itu ada labah yang dinamakan dengan Al-Wabirah. Adapun sebelah timur maka di sana ada labah, ada sebuah daerah yang berbatu yang dinamakan dengan Waqim dan sampai sekarang nama tersebut masih dipakai dan dua labah ini adalah yang telah digabungkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka menggali parit mereka menggali parit dari labah yang ada di sebelah barat sampai Labah yang ada di sebelah utara yang jaraknya kurang lebih 5 km Beliau sallallahu mengatakan Aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara Dua labah kota Al-Madinah Ayyukta'a idhahuha au yuqtala sahiduha Aku telah mengharamkan supaya tidak dipotong idhahnya. Yang dimaksud dengan idhah adalah pohon yang memiliki duri. Beliau SAW mengatakan supaya tidak dipotong pohon yang memiliki duri. Ini menunjukkan bahwasanya di antara hukum-hukum yang ada di tanah haram kota Madinah bahwasanya pohon yang berduri yang ada di kota ini tidak boleh dipotong. Dan yang dimaksud adalah pohon-pohon yang berduri yang ditumbuhkan oleh Allah Swt tanpa ada campur tangan manusia. Adapun pemohonan, pepohonan yang ditanam oleh manusia dan dirawat maka ini tidak masalah untuk dipotong Seperti yang ada di taman-taman dan dirawat Atau yang ada di tengah-tengah jalan Ditanam dan juga dirawat oleh manusia Maka ini tidak masalah untuk dipotong Jadi yang dilarang di dalam hadis ini Adalah pohon-pohonan yang berduri Yang ditumbuhkan oleh Allah SWT Tanpa ada campur tangan manusia au yuqtala saiduha atau diburu hewan buruannya. Maksudnya tidak boleh seseorang berburu di tanah haram kota Al-Madinah. Beliau SAW mengatakan au yuqtala saiduha. Adapun apabila hewan tersebut keluar dari tanah haram dan ada di dalam tanah halal maka boleh seseorang memburunya meskipun pada asalnya dia berada di tanah haram tapi kalau sudah keluar dari tanah haram dan masuk ke dalam tanah halal maka boleh seseorang memburunya ini adalah keutamaan kota Al-Madinah yang pertama kemudian yang kedua Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberkahi kota ini. Beliau sallallahu wasallam mengatakan Allahumma barik lana Fi madinatina Ya Allah Berkailah untuk kami Di dalam kota Madinah kami Dan jadi masa dengan barakah Secara bahasa adalah ziyadatul khair wa thabatuhu. Yang dimaksud dengan barakah adalah tambahnya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Rasulullah SAW meminta kepada Allah supaya Allah SWT memberkahi kota ini. Maksudnya adalah supaya Allah SWT menambahkan kebaikan bagi kota Al-Madinah ini dan juga melanggengkan kebaikan tersebut. Di antara keutamaan-kota Madinah yang ketiga bahwasanya Rasulullah SAW mendorong umatnya untuk tinggal di kota Madinah dan meninggal di kota ini. Beliau SAW bersabda, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asyfa'u liman yamutu biha Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah maka hendaklah dia meninggal di kota Madinah karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Tirmizi rahimahullah menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kota Madinah dan bahwasanya Rasulullah SAW mendorong menganjurkan umatnya barang siapa yang mampu untuk tinggal di sini dan meninggal di kota Madinah maka adalah dia meninggal di kota Madinah ini adalah tiga di antara keutamaan-keutamaan kota Al-Madinah Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang adab-adab berziarah di kota Al-Madinah ini. Apabila seseorang sudah dimudahkan oleh Allah Swt datang ke kota Rasulullah SAW maka dia menziarahi lima tempat menziarahi lima tempat yang terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Dua masjid yang pertama adalah Masjid Nabawi, kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba. Adapun tiga kuburan, maka yang pertama adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar Kemudian yang kedua adalah kuburan Baqi Kemudian yang ketiga adalah kuburan Syuhada Uhud Ini adalah tiga kuburan Yang diziarahi di kota Al-Madinah Dan insya Allah Pelan-pelan akan kita bahas Satu persatu dari tempat-tempat tersebut Yang pertama adalah Masjid Nabawi Masjid Nabawi ini dibangun pada tanggal atau pada tahun 1 Hijriah. Pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah beliau sampai di kota Madinah adalah membangun masjid beliau ini. Dan ketika beliau membangun dan juga para sahabat radhiyallahu anhum memakan waktu kurang lebih 12 hari. Baru setelah itu beliau SAW membangun dua rumah beliau di sebelah timur Masjid Nabawi. Rumah yang pertama adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau. Kemudian yang kedua adalah rumah Saudah bintu Jamah. Karena beliau sallallahu ketika sampai ke kota Madinah saat itu memiliki dua orang istri. Adapun istri beliau yang pertama yaitu Khadijah bintu Khuwailid maka beliau radhiyallahu anha telah meninggal dunia tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Dan ukuran Masjid Nabawi ketika pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW adalah 30 dikali 30 35 meter 30 dikali 35 meter 7 tahun kemudian ketika dibuka kota Khaybar pada tahun 7 Hijriah dan semakin banyak kaum muslimin dan ekonomi kaum muslimin semakin baik maka beliau SAW memperluas masjid beliau menjadi 50 dikali 50 meter. Ini adalah perluasan pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah setelah beliau dan juga para sahabat radhiyallahu anhum membuka kota Khaybar. Dan Masjid Nabawi ini Inilah tujuan utama kita datang ke kota Al-Madinah. Tujuan utama kedatangan kita ke kota Madinah adalah untuk melakukan ziarah ke Masjid Nabawi. Bagaimana cara berziarahnya? Yaitu dengan melakukan sholat di dalam Masjid Nabawi ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid tidak boleh seseorang berpayah-payah untuk bepergian ke sebuah tempat yaitu untuk melakukan ibadah atau solat kecuali ketiga masjid Al-Masjidil Haram wa Masjid Hadza wa Masjidil Aqsa yang pertama adalah Masjidil Haram Kemudian yang kedua adalah Masjid Hadza Yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa Ini adalah tiga masjid Yang kita disunahkan Dianjurkan Untuk datang ke tiga masjid tersebut Untuk melakukan sholat di dalamnya Adapun Masjid Nabawi maka pahala salat di dalamnya sebagaimana yang ada di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidal haram Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain Solat sekali di masjidku ini Lebih baik daripada seribu kali solat Di masjid yang lain Dan ini menunjukkan kepada kita Tentang anugerah Dan kenikmatan yang besar Yang Allah berikan Bagi orang yang bisa Dan dimudahkan oleh Allah SWT Untuk bisa datang ke Madinah dan solat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pahala satu kali sholat dilipat gandakan menjadi seribu kali. Dan betapa butuhnya seorang muslim dan juga muslimah dengan pahala-pahala yang besar seperti ini. Karena kelak di akhirat akan ada timbangan amal yang baik maupun yang jelek. Barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada daripada timbangan kejelekannya, maka dialah orang yang beruntung. Dan sebaliknya, apabila timbangan kebaikan seseorang lebih ringan daripada timbangan kejelekannya, maka dialah orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man taqulat mawazinuhu" fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dialah orang yang akan berada di dalam kehidupan yang memuaskan yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Dia memiliki timbangan kebaikan akan tetapi timbangan kebaikan yang dia miliki lebih ringan daripada timbangan kejelekannya. Fa ummuhu hawiyah maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka mahiyah. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hawiyah? Narun hamiyah yaitu neraka yang menyala-nyala. Ini menunjukkan kepada kita pentingnya seseorang berbekal sebanyak-banyaknya dengan timbangan dengan kebaikan-kebaikan, dengan ganjaran-ganjaran, dengan hasanat. Dan umur kita terlalu singkat. Dan amal soleh yang kita kerjakan terlalu sedikit dan yang sedikit itu pun tidak sempurna. Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini seorang muslim dan juga muslimah membutuhkan amalan-amalan yang ringan dia kerjakan dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah swt Dan termasuk rahmat dari Allah swt memberikan ganjaran yang berlipat ganda bagi orang yang melakukan sholat di masjid nabinya yaitu seribu kali lipat bukan lima kali lipat bukan sepuluh bukan seratus bukan dua ratus akan tetapi seribu kali lipat oleh karena itu seorang muslim yang sudah dimudahkan oleh Allah swt datang ke sini hendaklah berusaha menaikkan sholat lima waktu di Masjid Nabawi ini selama dia mampu untuk datang ke sini maka janganlah dia sia-siakan kesempatan tersebut untuk mencari pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan seribu kali lipat. Ini mencakup masjid yang asli yang ada di zaman Rasulullah SAW maupun masjid yang merupakan perluasan. Tadi kita sebutkan Masjid Nabawi di zaman Rasulullah SAW ini kurang lebih 50 dikali 50 meter dan telah diperluas 9 kali diperluas di zaman Umar bin Khattab pada tahun 17 Hijriah diperluas di zaman Uthman bin Affan pada tahun 29 Hijriah kurang lebih dan terakhir kali diperluas pada tahun 1994 setelah dimulai pada tahun 1800 1900 85 dan diakhiri pada tahun 1994 selama 9 tahun diperluas Masjid Nabawi yang terakhir yaitu di zaman Raja Fahad rahimahullah. Adapun tempat yang sekarang kita duduki maka ini adalah perluasan di zaman Raja Abdul Aziz. Kurang lebih 60 tahun yang lalu. Itu tahun 1372 hukum melaksanakan solat di Masjid Nabawi yang merupakan perluasan maka sama dengan hukumnya melakukan solat di Masjid Nabawi yang asli artinya mendapatkan seribu kali lipat dan para ulama berdalil dan di antara dalilnya adalah bahwasanya khalifah yang kedua dan juga ketiga yaitu Umar dan juga Uthman radhiyallahu anhuma telah memperluas Masjid Nabawi ketiga arah yaitu arah kiblat, arah selatan, kemudian arah barat dan juga arah utara. Keduanya telah memperluas Masjid Nabawi ketiga arah tersebut para ulama mengatakan seandainya perluasan itu tidak mengambil hukum masjid yang asli niscaya Umar bin Khattab dan juga Uthman bin Affan tidak akan memperluas Masjid Nabawi di zaman mereka ke arah kiblat. Kenapa demikian? Karena arah kiblat di situ ada imam yang memimpin solat. Demikian pula arah kiblat ini ada soft yang pertama yang merupakan sebaik-baik soft. Seandainya perluasan ini tidak mengambil hukum yang asli, niscaya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Uthman bin Affan tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Akan mencukupkan diri memperluas Masjid Nabawi ke arah barat atau ke arah utara saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perluasan Masjid Nabawi ini mengambil hukum masjid yang asli, yaitu mendapatkan seribu kali lipat. Dan keutamaan seribu kali lipat ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Bukan sholat fardu saja, dan bukan solat sunnah saja akan tetapi mencakup keduanya dalilnya karena Rasulullah SAW di dalam hadis tadi beliau mengatakan sholatun fi masjid hada satu solat di masjidku ini beliau SAW tidak mengatakan solat fardu di masjidku ini dan juga tidak mengatakan solat sunnah di masjidku ini tapi beliau mengatakan sholatun fi masjid hadza. Satu solat di masjidku ini. Menunjukkan bahwasanya keutamaan seribu kali lipat ini mencakup solat fardu maupun solat sunnah. Orang yang tadi mengerjakan solat asar di Masjid Nabawi maka dia mendapatkan pahala seribu kali lipat solat asar di masjid yang lain. Orang yang tadi melakukan solat tahiyatul masjid di Masjid Nabawi maka dia mendapatkan seribu kali lipat salat tahiyatul masjid di masjid yang lain. Kemudian yang selanjutnya tentang hukum melakukan salat di halaman Masjid Nabawi apakah mengambil pahala seribu kali lipat atau tidak. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat tentang apa hukum halaman masjid atau yang dinamakan dengan rahbatul masjid di dalam kitab-kitab fikih. Ada di antara mereka yang mengatakan dia mengambil hukum masjid. Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya halaman masjid tidak mengambil hukum masjid. Artinya tidak memakai atau tidak berlaku di dalamnya hukum-hukum masjid. Masjid tidak boleh kita berjual beli di dalamnya. Tidak boleh kita mengumumkan barang yang hilang. Ada di antara ulama yang mengatakan halaman masjid termasuk masjid dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya halaman masjid bukan termasuk masjid. Dan ada ulama yang memperinci mereka mengatakan apabila halaman masjid tersebut bersambung dengan masjid kemudian dikasih pagar maka halaman masjid tersebut mengambil hukum masjid namun apabila tidak bersambung atau tidak berpagar maka dia tidak mengambil hukum masjid. Dan pendapat yang ketiga ini dikuatkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah termasuk diantaranya sebagian guru kita di sini menguatkan pendapat yang ketiga bahwasanya sebuah masjid apabila bersambung halamannya dan dikelilingi dengan pagar maka halaman tersebut mengambil hukum masjid termasuk diantaranya Masjid Nabawi halamannya bersambung dan dibatasi dengan pagar. Oleh karena itu diharapkan orang yang sholat di sana mendapatkan seribu kali lipat, sebagaimana orang yang sholat di dalam masjid juga mendapatkan seribu kali lipat. Dan nasihat saya, apabila masih ada tempat di dalam masjid Nabawi maka adalah kita berusaha untuk masuk ke dalam. Berusaha untuk masuk ke dalam dan tidak mencukup, mencukupkan diri dengan sholat di luar Masjid Nabawi atau di halaman Masjid Nabawi. Kenapa demikian? Yang pertama, kita keluar dari khilaf para ulama. Kemudian yang kedua, untuk menghilangkan keraguan di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga adalah untuk melaksanakan sunnah karena sunnahnya seseorang adalah memenuhi Sof yang pertama sebelum dia duduk atau berdiri di sof yang selanjutnya Jadi hati-hatinya selama masih ada tempat di dalam Masjid Nabawi Maka adalah kita masuk ke dalam Dan Alhamdulillah Masjid Nabawi cukup luas Bahkan di sana ada lantai dua Yang bisa kita gunakan untuk sholat Adapun sholat di luar halaman masjid yaitu di luar pagar halaman Masjid Nabawi maka berarti dia sholat di luar masjid apabila dia sholat di luar pagar Masjid Nabawi atau di luar pagar halaman Masjid Nabawi maka berarti dia sholat di luar masjid dan pahala seribu kali lipat ini berkaitan dengan sholat di dalam masjid Beliau wasallam mengatakan Sholatun fi masjidihada. Salat sekali di masjidku ini Khairun min alfi salah Lebih baik Atau seribu kali lipat lebih baik Daripada salat di masjid yang lain Beliau mengkaitkan Pahala seribu kali lipat Dengan masjid beliau Artinya orang yang sholat di dalam masjid beliau Mendapatkan pahala seribu Adapun orang yang sholat di luar Pagar dari halaman Masjid Nabawi maka dia tidak mendapatkan pahala seribu meskipun dia mendapatkan pahala solat berjamaah dan ini kadang terjadi terutama ketika hari raya atau pada malam-malam tertentu di bulan Ramadan ini soft bisa sampai keluar halaman e, pagar Masjid Nabawi kemudian yang selanjutnya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya ada sebuah daerah di Masjid Nabawi ini yang disifati bahwasanya dia adalah taman di antara taman-taman surga. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang sahih, "Ma bayna wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Daerah antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rumah beliau ada di sebelah timur Masjid Nabawi. Dan mimbar beliau kurang lebih ada di pertengahan agak condong ke barat di dalam Masjid Nabawi. Beliau sallallahu mengatakan antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Ucapan beliau sallallahu ini menunjukkan bahwasanya daerah itu lain dengan daerah-daerah yang lain yang ada di dalam Masjid Nabawi. Dan para ulama yang menerangkan hadis ini mereka berselisih pendapat tentang makna taman di antara taman-taman surga. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga bahwa tempat ini atau daerah ini kelak akan dipindah ke dalam surga menjadi bagian dari surga di akhirat dan ini diikuti oleh banyak ulama mereka berpendapat demikian artinya daerah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini akan dipindah ke dalam surga dan menjadi bagian dari surga. Ada sebagian ulama yang lain yang mereka berpendapat bahasanya yang dimaksud dengan taman di antara taman-taman surga disunahkan bagi kita untuk melakukan sholat sunnah di dalamnya. Disunahkan untuk melakukan sholat sunnah di dalam raudhah tersebut seperti sholat duha atau sholat mutlak, tahiyatul masjid, sholat malam. Maka ini adalah termasuk sholat-sholat sunnah. Mereka mengatakan disunahkan untuk melakukan sholat sunnah di raudah tersebut. Adapun sholat fardu, maka tetap disunahkan bagi laki-laki untuk melaksanakan sholat fardu tersebut di saf yang pertama. Beliau SAW mengatakan Khairu sufufir rijal Awaluha Sebaik-baik soft bagi laki-laki Adalah yang ada di depan Semakin ke depan Maka itu adalah semakin afdal Jadi untuk sholat fardu Tetap disunahkan di soft yang pertama Adapun sholat sunnah Maka disunahkan Dilakukan di raudhah Dan dengan syarat Tidak terjadi mudarat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Silahkan kita untuk sholat sunnah di raudhah, tapi dengan syarat tidak terjadi mudarat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena beliau SAW mengatakan La dorora wa dirar Tidak boleh kita memudarati diri sendiri Dan juga tidak boleh kita memudarati orang lain Melaksanakan sholat di raudhah adalah sunnah menurut sebagian ulama. Adapun menyakiti saudara kita dengan memukulnya, dengan mendoliminya, maka ini adalah termasuk perbuatan yang haram. Tidak boleh seseorang, seorang muslim maupun muslimah hanya karena ingin melakukan yang sunnah yang dianjurkan kemudian dia melakukan sesuatu yang diharamkan Sekali lagi sholat di Raudhah Hukumnya adalah dianjurkan Menurut sebagian ulama Adapun menyakiti saudara kita Maka ini adalah termasuk perkara yang diharamkan Oleh karena itu apabila kita dimudahkan Silahkan Namun apabila tidak dimudahkan Maka adalah kita mencari tempat yang lain Tersebar di kalangan penziarah bahwasanya apabila mereka datang ke kota Madinah dan berkunjung ke masjid Rasulullah SAW tersebar bahasanya disunahkan atau diwajibkan untuk melakukan sholat arba'in yaitu melakukan sholat lima waktu selama 40 kali di masjid Rasulullah SAW kurang lebih 8 hari dan mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah di dalam musnad beliau man shalla fi masjidi arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal adzab wa bari'a minan nifaq barang siapa yang salat di masjidku ini 40 salat dan tidak pernah ketinggalan satu salat pun melakukan 40 salat yaitu 40 salat 5 waktu dan tidak pernah ketinggalan satu salat pun. Kutibat lahu bara'atun minan nar. Maka akan ditulis baginya, akan ditetapkan baginya berlepas diri dari neraka. Artinya akan terbebas dari neraka. Wa najatun minal adab dan akan ditulis keselamatan dia dari adab. Wabari aminan nifak dan dia akan terlepas dari kenifakan. Terbebas dari neraka selama dari adab dan akan terbebas dari kenifakan bagi siapa? Bagi orang yang melaksanakan 40 sholat fardu di Masjid Nabawi dan tidak ketinggalan satu sholat pun. Di dalam sanad hadis ini ada seorang rawi yang bernama Nubaid Ibnu Umar. Ada seorang rawi yang bernama Nubaid Ibnu Umar. Dan perawi ini dihukumi oleh para ulama sebagai seorang perawi yang majuhul Itu seorang perawi yang tidak diketahui keadaannya. Kenapa demikian? Karena perawi ini hanya memiliki satu hadis. Tidak memiliki kecuali hadis yang tadi kita sebutkan. Dan seorang perawi yang hanya memiliki satu hadis maka dia dinamakan majhul tidak diketahui keadaannya karena orang yang memiliki satu hadis tidak bisa diketahui apakah hafalan dia adalah hafalan yang kuat atau tidak. Berbeda dengan seorang rawi yang memiliki ribuan hadis seperti ulama-ulama besar. Bahkan ada yang memiliki seratus ribu hadis. Bahkan ada di antara mereka yang menghafal baik hadis yang sahih maupun hadis yang dhaif. Apabila hafalannya banyak, maka hafalan orang tersebut bisa dibandingkan dengan hafalan ulama-ulama besar. Apabila dibandingkan ternyata hafalannya sama dengan hafalan para ulama-ulama, para imam-imam besar, maka berarti hafalan dia adalah hafalan yang kuat. Dan dia adalah termasuk orang yang tiqah yang diterima hadisnya. Tapi kalau seorang rawi hanya memiliki satu hadis maka orang tersebut tidak bisa dihukumi kekuatan hafalannya dibandingkan dengan imam-imam yang lain. Perawi yang seperti ini dihukumi oleh para ulama dengan perawi yang majhul. Dan apabila sebuah sanad hadis di dalamnya ada seorang rawi yang majhul, maka sanad tersebut adalah sanad yang dhaif, yaitu sanad yang lemah. Dan di sini tidak ada jalan yang lain selain jalan yang kita sebutkan. Oleh karena itu para ulama telah menghukumi hadis ini dengan hadis yang lemah atau hadis yang doif. Dan bukan berarti ketika kita mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang doif, kita menganjurkan kepada para penziarah untuk bermalas-malasan pergi ke Masjid Nabawi dan melakukan sholat di dalamnya Bahkan kita katakan Dan sudah kita katakan tadi Kita dianjurkan dan disunahkan Untuk sholat di dalam Masjid Nabawi Tetapi berdasarkan hadis yang sahih Salatun fi masjid hadha khairun Min alfi salatin fi masiwahu Illal masjidal haram Salat sekali di, di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali Sholat di masjid yang lain Kecuali di masjidil haram Dan ada sini sahih Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Kita tidak ragu lagi bahwasanya dia adalah hadis yang sahih Kita memperbanyak Sholat di masjid Nabawi Berdasarkan hadis yang sahih ini Bukan berdasarkan hadis yang doif Silahkan semampu mungkin, sebisa mungkin kita sholat di Masjid Nabawi dan waktu di sini hanya beberapa hari tetapi tanpa dibatasi dengan bilangan tertentu seperti 30 kali atau 40 kali atau 50 kali atau bilangan yang lain selama kita punya kemampuan punya kesempatan untuk datang ke Masjid Nabawi dan sholat di dalamnya maka adalah kita kerjakan ini adalah beberapa poin yang berkaitan dengan Masjid Nabawi kemudian yang kedua di antara tempat yang diziarahi adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini posisinya dari tempat kita adalah arah selatan kurang lebih 5 km. Dan Rasulullah SAW sebelum beliau sampai ke kota Madinah pada tahun 1 Hijriah beliau mampir terlebih dahulu ke sebuah desa yang dinamakan dengan Desa Kuba yang posisinya sekali lagi di sebelah selatan kota Madinah kurang lebih 5 km. Beliau tinggal di sana beberapa hari. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan selama 14 hari, yaitu 2 minggu. Dan selama itu pula beliau sallallahu membangun pondasi Masjid Kuba dan dibantu oleh para sahabat radhiyallahu anhum Baru kemudian setelah itu Beliau melanjutkan perjalanan Menuju kota Madinah Karena masjid ini Dibangun oleh seorang Nabi Allah SWT memberikan keutamaan Bagi masjid Kuba ini Di dalam sebuah hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rahimahullah Rasulullah SAW bersabda Man tatahara fi baytihi Thumma ata masjidah Kuba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian datang ke Masjid Kuba dan sholat di dalamnya sebuah sholat maka dia mendapatkan pahala umrah Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah menunjukkan kepada kita bahwasanya keutamaan melakukan sholat di Masjid Kuba adalah seseorang mendapatkan pahala umrah. Rasulullah SAW diceritakan oleh Abdullah bin Umar radhiallahu anhu bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu mendatangi Masjid Kuba setiap sabat yaitu setiap pekan masyian warakiban baik dengan berjalan kaki maupun dengan naik kendaraan fayusalli fihi rak'atain Kemudian beliau sallam melakukan salat di sana dua rakaat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW beliau dahulu berziarah ke Masjid Kuba setiap pekannya dan sholat di sana dua rakaat. Dan ucapan Abdullah bin Umar Kulla sabatin Setiap sabat Maknanya bukan setiap Sabtu Yaitu hari setelah hari Jumat Maknanya bukan setiap Sabtu Yaitu hari setelah hari Jumat Tapi yang dimaksud adalah setiap pekan Setiap minggu Kenapa demikian? karena hari Sabtu di dalam bahasa Arab itu menggunakan al yaitu as-sabtu. Itu yang dinamakan dengan hari Sabtu di dalam bahasa Arab. Adapun hadis ini atau ucapan Abdullah bin Umar beliau tidak mengatakan kullas sabti tapi beliau mengatakan kullas sabtin. Dan beda antara kullas sabtin dengan kulla sabat. Ucapan beliau kulla sabatin menunjukkan bahwasanya dimaksud adalah setiap pekan atau setiap minggu. Beliau sallallahu berziarah ke Masjid Kuba. Dan pahala umrah yang kita dapatkan dengan sholat di sana ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena di dalam hadis tadi yang sahih Beliau SAW mengatakan Fasalla fihi solatan Kemudian solat di dalamnya Sebuah solat Beliau tidak mengatakan Kemudian solat di dalamnya solat fardu Atau mengatakan Kemudian solat di dalamnya solat sunnah Tapi mengatakan Fasalla fihi solatan Kemudian dia solat di dalamnya Sebuah solat menunjukkan bahasanya keutamaan Umrah Atau pahala umrah yang kita dapatkan di sana Itu mencakup Sholat fardu maupun sholat sunnah Di dalam hadis yang lain Beliau SAW mengatakan As-sholatu Fi masjid Kuba Ka umrah Sholat sekali Di masjid Kuba Itu adalah pahalanya adalah pahala umrah Sholat sekali Di masjid Kuba Akan mendapatkan pahala umrah Ini adalah Beberapa poin yang berkaitan dengan Masjid Kuba Kemudian tempat yang ketiga yang kita ziarahi adalah makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah ketika beliau berumur 63 tahun. Dan beliau meninggal setelah sakit beberapa hari di kamar Aisyah radhiyallahu anha dan dikuburkan di sana. Para sahabat radhiyallahu anhum awalnya mereka berselisih di mana Rasulullah SAW akan dikuburkan. Ada di antara mereka yang mengatakan dikuburkan di Baki Ada di antara mereka yang mengatakan dikuburkan di tempat yang lain. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq Orang yang paling afdal Yang paling mulia Yang paling mulia Setelah para nabi dan rasul Dan beliau adalah sahabat yang paling dekat Dengan Rasulullah SAW Beliau berkata kepada para sahabat Aku mendengar dari Rasulullah SAW Sesuatu yang tidak aku lupakan Aku mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak aku lupakan. Beliau SAW mengatakan, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi' alladhi yuhibbu ayyudfana fihi." Tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia mencintai apabila nabi tersebut dikuburkan di tempat tersebut. Tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang dia mencintai untuk dikuburkan di tempat tersebut. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan kepada para sahabat, "Idfanuhu fi maudhi'i firashihi." Hendaklah kalian mengubur beliau di tempat beliau tidur atau di tempat beliau meninggal. Maka dikuburkanlah Rasulullah SAW di tempat beliau meninggal yaitu di kamar Aisyah radhiallahu anha Kemudian dua tahun berikutnya meninggal Abu Bakar As-Siddiq dan dikuburkan di belakang Rasulullah SAW. Di belakang Rasulullah SAW, Rasulullah SAW lebih dekat ke arah kiblat daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar berada di sebelah utara Rasulullah SAW dan kepala Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW. Sepuluh tahun kemudian meninggal Umar bin Khattab dan dikuburkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan kepala Umar bin Khattab sejajar dengan bundanya Abu Bakar. Dan semuanya ketiga-tiganya dikuburkan di kamar Aisyah radhiallahu anha. Di zaman pemerintahan Uthman ketiga kuburan tersebut masih berada di luar masjid Demikian pula di zaman Ali masih berada di luar masjid. Di zaman Hasan bin Ali masih berada di luar masjid. Kemudian datang Muawiyah bin Abi Sufyan dan beliau menjadi raja juga masih di luar masjid. Datang putra beliau Yazid bin Muawiyah juga masih di luar masjid. Datang Abdul Malik Ibn Marwan juga masih di luar masjid Sampai datang seorang raja Dari Bani Umayyah Umayyah Yang bernama Al-Walid Yaitu Al-Walid Ibnu Abdul Malik Yang memerintah saat itu dari tahun 86 Hijriah Sampai 96 Hijriah Selama 10 tahun kurang lebih menjadi raja, menjadi pemimpin dan selama beliau memerintah menjadi pemimpin beliau memiliki proyek perluasan Masjid Nabawi dan perluasan saat itu di zaman beliau ke arah timur yaitu ke arah timur Masjid Nabawi dan ini awalnya diingkari oleh para ulama terutama para ulama Ahlul Madinah saat itu mereka mengingkari rencana dari Walid bin Abdul Malik. Kenapa mereka mengingkari? Yang pertama, karena di situ ada rumah-rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan biarlah rumah-rumah tersebut ada supaya para kaum muslimin yang datang ke kota Madinah mereka melihat bagaimana kesederhanaan Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan juga para istrinya. Kemudian sebab yang kedua karena apabila diperluas ke arah timur maka akan memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid. Sementara Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih beliau melarang umatnya untuk membangun masjid di atas kuburan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Jundub bahasanya beliau radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah SAW mengucapkan lima hari sebelum beliau meninggal dunia. Itu dalam keadaan sakit. Jundub mendengar Rasulullah SAW berkata, "Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid." Ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kuburan nabi-nabi dan juga orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid yaitu sebagai tempat ibadah tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya perilaku ini adalah termasuk hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan ini maksudnya bukan pujian. Akan tapi yang dimaksud adalah celaan bagi mereka. Kemudian beliau SAW mengatakan, "Ala fala tattakhidul qubur masajid." Ketahuilah, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid fa inni anhaakum an dzalik karena sesungguhnya aku yaitu beliau SAW melarang kalian dari yang demikian itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dilarang seseorang membangun masjid di atas kuburan. Baik itu baik kuburan seorang nabi maupun yang lain. Oleh karena itu, tidak boleh seorang muslim berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik kemudian meninggalkan sabda Rasulullah SAW. Tidak boleh seseorang berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik dan meninggalkan sabda Nabi SAW kemudian dia membangun masjid di atas kuburan. Cara untuk melakukan ziarah ke makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya pernah dicontohkan oleh Abdullah bin Umar yaitu anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di mana beliau datang dari arah depan menghadap ke kuburan Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam dengan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh kemudian mengatakan assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh Kemudian mengatakan assalamualaikum ya abati Karena itu adalah bapak beliau Beliau mengatakan assalamualaikum wahai bapakku Adapun kita Maka mengatakan assalamualaikum ya Umar Warahmatullahi wabarakatuh Inilah yang dilakukan oleh salah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW Yaitu Abdullah bin Umar Dan itu adalah cara kita berziarah apabila kita ingin berziarah ke sana mengucapkan salam atas masing-masing dari Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga Umar dan apabila kita ingin mendoakan ingin mendoakan untuk beliau yaitu mendoakan Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga Umar maka kita menghadap kiblat dan diperbolehkan kita mengangkat tangan kalau kita ingin mendoakan kita menghadap kiblat dan mengangkat tangan Dan beda antara salam dengan mendoakan Kita mendoakan berarti kita berbicara dengan Allah SWT Kita mengatakan Allahumma ya Allah Ya Rabb Berikanlah rahmat kepada mereka Balaslah mereka dengan balasan yang lebih baik Berarti kita berdoa Itu kita berbicara kepada Allah SWT Adapun mengucapkan salam maka kita berbicara kepada makhluk Assalamualaikum Assalamualaikum assalamualaikum. Oleh karena itu ketika salam Tidak disunahkan kita mengangkat tangan Tapi ketika kita berdoa kepada Allah SWT Disunahkan kita untuk mengangkat tangan Dan disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Ini adalah cara yang benar Yang pernah disampaikan, yang pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat dan di sana ada beberapa perkara yang hendaknya kita perhatikan ketika kita berziarah. Di antara yang pertama, dilarang kita meminta dan berdoa kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan ya Rasulullah berikanlah aku ini dan itu atau ya Rasulullah luaskanlah rezekiku atau mengatakan ya Rasulullah Aku meminta syafaat kepadamu Atau mengatakan ucapan-ucapan yang lain Yang isinya bukan mendoakan beliau Dengan kebaikan Justru meminta kepada beliau sesuatu Maka ini tidak diperbolehkan Dan doa adalah termasuk ibadah Rasulullah SAW bersabda Ad-du'a'u huwal ibadah Doa itu adalah ibadah Artinya kalau doa adalah ibadah tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah Swt, baik itu seorang nabi, seorang rasul maupun seorang malaikat. Karena doa ini adalah hak istimewa bagi Allah Swt. Tidak boleh seorang muslim dan juga muslimah menyerahkan doa ini kepada selain Allah Swt. Kalau kita ingin meraih syafaat Rasulullah SAW Maka caranya kita berdoa langsung kepada Allah dengan mengatakan ya Allah aku memohon kepadamu syafaat nabimu atau mengatakan ya Allah berikanlah aku rezeki syafaat nabimu ini adalah cara yang benar karena Allah Swt berfirman kullillahi syafa'atu jami'a katakanlah bahwasanya syafaat semuanya adalah milik Allah Swt artinya kalau syafaat adalah milik Allah maka kita memintanya dari zat yang memilikinya yaitu dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang perlu kita perhatikan ketika berziarah dilarang ketika berziarah kita mengucapkan salam sambil menyedekapkan tangan seperti ini. Karena ini adalah khusus digunakan ketika kita sedang sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dilarang kita untuk mengusap-ngusap dinding-dinding yang ada di sekitar kuburan Rasulullah SAW. Karena ini tidak pernah beliau anjurkan dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah anhum. Kemudian yang keempat, dilarang kita untuk terlalu sering berziarah ke makam beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan yang melarang di sini adalah Rasulullah SAW sendiri. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah beliau SAW mengatakan la taj'alu qabri 'aidan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'aid yaitu sebagai tempat yang sering diulang-ulang diziarahi beliau mengatakan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'aid yaitu sebagai tempat yang sering diulang-ulang diziarahi ini adalah larangan dari Rasulullah Supaya kita jangan sering-sering berziarah ke makam beliau Seperti orang yang berziarah ke sana setiap sholat lima waktu Atau tiga hari, tiga kali sehari Atau empat kali sehari Maka ini adalah termasuk sering berziarah ke makam beliau sasalam Abdullah bin Umar Beliau berziarah ke makam Rasulullah sasalam Setiap beliau datang dari safar Yaitu setiap beliau datang dari bepergian Baru beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga bapaknya. Adapun kalau kita sering berziarah ke sana dengan niat untuk mengucapkan salam atau mengucapkan salawat, maka beliau SAW mengatakan setelah hadis ini tadi, wasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu Hendalah kalian bersolawat kepadaku Karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku Dimanapun kalian berada Ini adalah sabda Nabi SAW Setelah beliau melarang Melarang kita untuk sering-sering berjarah ke sana Maka beliau memberikan jalan keluar bagi, bagi siapa yang ingin mengucapkan salawat Dan juga mengucapkan salam Hendaklah kalian bersolawat kepadaku Karena sesungguhnya solawat kalian Akan sampai kepadaku Dimanapun kalian berada Kita mengucapkan solawat dan salam kepada beliau Di masjid Di hotel Di Indonesia, di Medina, di Mekah Maka itu akan sampai kepada beliau Di dalam hadis yang lain Beliau SAW mengatakan Inna lillahi malaikatan sayyahin Yuballiguni an ummati salam Sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan di permukaan bumi yang tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku. Salam yang kita ucapkan di sini maupun di tempat yang lain akan disampaikan oleh malaikat yang memang tugasnya adalah menyampaikan salam dari umat Rasulullah SAW kepada beliau. Dan ini menunjukkan kepada kita tidak perlu kita titip salam seperti yang dilakukan oleh sebagian saudara kita Ketika melihat saudaranya mau datang ke Madinah Maka dia mengatakan titip salam untuk Rasulullah SAW Karena ucapan salam yang dilakukan Baik dia di Indonesia maupun di sini Akan dibawa langsung oleh malaikat Dan disampaikan kepada Rasulullah SAW Kemudian yang selanjutnya Di antara tempat yang dijarai di kota Madinah adalah kuburan Baqi yang letaknya ada di sebelah tenggara dari Masjid Nabawi dan kuburan ini adalah kuburan yang sudah cukup lama yang pertama kali dikuburkan di sana adalah para sahabat radhiyallahu anhum yang jumlahnya kurang lebih 10.000 orang sahabat di antaranya adalah istri-istri Nabi yang jumlahnya ada 9 seperti Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Juwairiyah, Sofia, Saudah, Zainab binti Jahash dan juga Zainab binti Huzaimah. Demikian pula empat putri Nabi SAW yang lahir dari Khadijah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, kemudian putra beliau Ibrahim dan juga para sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Nabi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan juga yang lain dan sepeninggal para sahabat baki masih digunakan untuk menguburkan orang dari kalangan tabi'in, tabi'it tabi'in dan juga orang-orang Islam sampai zaman sekarang. Siapa saja yang meninggal di kota Madinah rata-rata dikuburkan di sana baik penduduk Madinah asli maupun para pendatang seperti jamaah haji, jamaah umroh, para pekerja, para mahasiswa dan juga yang lain. Dan caranya berziarah adalah kita masuk ke dalam area baki. Setelah kita melihat, maka kita mengucapkan salam untuk semuanya dengan mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun. As'alullah lana wa afiyah salam ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian aku memohon kepada Allah al-afiyah untuk kami dan juga untuk kalian kemudian kita mengingat kematian karena beliau SAW mengatakan zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Hendaklah kalian berziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Ini adalah cara yang benar dalam berziarah yaitu mengucapkan salam. Kemudian yang kedua adalah mengingat kematian. Dan faedahnya orang yang berziarah mendapatkan pahala karena dia melakukan ibadah berziarah kubur yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Faedah yang kedua bagi penziarah adalah dia mengingat kematian. Yang seseorang apabila dia ingat mati, maka dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan segera dia memperbaiki amalannya. Adapun orang yang diziarahi, yaitu orang yang meninggal yang dikuburkan di sana, maka dia juga mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat karena dia didoakan didoakan dengan keselamatan, didoakan dengan maghfirah dengan ampunan, didoakan supaya diluaskan kuburannya, supaya diberikan cahaya kuburannya. Orang yang berziarah dan juga diziarahi akan mendapatkan manfaatnya apabila kita ziarah dengan cara yang benar. Adapun orang yang datang ke sana berziarah ke Baki kemudian dengan tujuan untuk meminta kepada orang yang dikuburkan di sana. Karena di sana ada para sahabat, ada ahlul bait, ada orang-orang yang mulia, kemudian dia meminta kepada orang-orang tersebut, meminta hajatnya, maka yang demikian adalah cara yang salah. Orang yang berziarah dia tidak mendapatkan pahala, justru malah mendapatkan dosa. Karena meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah adalah perbuatan syirik yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, bisa membatalkan amalan dan kalau dia meninggal tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tempat kembalinya adalah neraka dan tidak akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Dan orang yang diziarahi tidak mengambil manfaat sedikit pun dari mereka. Orang yang diziarahi tidak mengambil manfaat sedikit pun dari penziarah tersebut apabila dia datang ke sana bukan untuk mendoakan dengan kebaikan akan tapi justru untuk meminta berdoa kepada orang-orang yang meninggal tersebut. Ini adalah sekilas tentang Baki kemudian yang terakhir yang diziarahi di dalam kota Madinah ini adalah kuburan syuhada Uhud yang letaknya kurang lebih 5,5 kilometer dari masjid ini ke arah utara dan di sana telah dikuburkan para syuhada yang meninggal pada saat perang Uhud yang jumlahnya kurang lebih 70 orang sahabat. Di antaranya adalah paman Nabi SAW yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian juga ada Mus'ab bin Umar, ada Handalah dan juga para sahabat yang lain. Rasulullah SAW dahulu berziarah ke makam para syuhada dan mengucapkan salam kepada mereka. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Muawiyah dan juga yang lain. Mereka dahulu berziarah ke sana. Kita datang ke sana berziarah dan mengucapkan salam untuk para syuhada tersebut. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan tata cara berziarah di kota Madinah dan itu adalah lima tempat yang kita yang kita ziarahi adapun selain tempat-tempat yang kita sebutkan seperti Masjid Qiblatain atau Masjid Qomamah atau sebuah masjid atau tempat-tempat yang lain yang tidak kita sebutkan maka tidak ada keutamaan kita berziarah ke sana tidak ada keutamaan kita berziarah ke sana tidak ada keutamaan kita atau keutamaan khusus bagi orang yang sholat di dalam masjid kiblatain atau keutamaan khusus bagi orang yang sholat di sabu masjid masjid yang tujuh yang ada di kandak tidak ada keutamaan sholat tidak ada keutamaan khusus bagi orang yang sholat di masjid Qomamah itu adalah masjid-masjid biasa tidak seperti masjid Nabawi dan juga masjid Kuba tidak seperti masjid Nabawi dan juga Masjid Kuba yang sudah jelas keutamaannya. Kalau kita datang ke sana dengan keyakinan bahwasanya sholat di sana adalah lebih afdal atau punya keutamaan, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita datang ke sana bukan karena berkeyakinan bahwasanya sholat di sana lebih afdal, tapi karena kita ingin berziarah melihat sejarah atau dinamakan dengan ziarah tarikhiyah yaitu ziarah berkunjung dengan tujuan untuk melihat sejarah maka ini diperbolehkan maka ini diperbolehkan karena tujuan kita ke sana bukan berkeyakinan bahwasanya salat di sana adalah afdal dan salat di dalamnya tetapi kita hanya ingin melihat sejarah saja itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini dan mohon maaf tidak ada waktu untuk menjawab pertanyaan Dan apabila ada kesalahan Maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan Dan apabila ada kebenaran Maka itu adalah datang dari Allah SWT Dan insya Allah materi besok sore Di tempat ini Itu habis asar Adalah tentang sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW Bagian yang pertama dan sampai bertemu kembali pada esok sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.